tim Cimat punya cerita dengan judul Persalinan Kaib kiriman dari Novia Willis Jimatres Kauman Bojonegoro. ini dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Herman dan Lastri yang tinggal di desa Pelita. Mereka sudah menikah selama enam tahun, namun belum juga memiliki buah hati. Mereka sudah berusaha mengikuti program kehamilan dan rutin mengecek kesehatan ke dokter. Apakah ada penyakit atau masalah pada dirinya maupun istrinya? Tak lupa mereka berdua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera memberinya seorang buah hati. Karena usaha kerasnya akhirnya Sang Maha Pencipta mengabulkan doanya. Istri Herman akhirnya hamil. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya Gusti Allah telah mengabulkan doa kita. Sebentar lagi kita akan jadi orang tua. Iya Pak, Alhamdulillah selama enam tahun kita menikah Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Semoga kehamilan ini lancar sampai proses persalinannya, Pak. Iya, makanya ibu jangan terlalu capek. Usia kandungan ibu sudah 9 bulan dan tinggal menghitung hari saja. Pokoknya kita harus rutin cek ke dokter. Nanti habis pulang kerja kita ke dokter Helmi untuk USG ya. Iya, Pak. Ya sudah, Bapak segera berangkat kerja dulu, nanti telat loh. Ya sudah Bu, Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Herman pun segera mengambil motor bebeknya dari garasi rumah untuk menuju ke kantornya. Hari pun berganti sore. Herman menemui atasannya untuk minta izin memeriksakan kandung. Sampainya di rumah, Herman segera menemui istrinya. Ayo kita berangkat ke dokter Helmi. Bapak nggak makan dulu. Ibu sudah siapkan makanan loh. Bapak sudah makan di kantor Bu tadi. Ayo berangkat sekarang. Nanti kemalaman loh. Iya iya Pak. Perjalanan ke tempat praktek Dr. Helmi ditempuh selama satu jam karena memang rumah Hirman terletak di desa terpencil. Sehingga untuk ke kota harus menghabiskan banyak waktu. Sesampainya di lokasi mereka beruntung, di sana kebetulan sepi. Karena biasanya banyak orang-orang yang mengantri untuk mendapat giliran pemeriksaan. Di sana mereka disambut dua asisten Dr. Helmi dan mempersilahkan Lastri, istri Herman, masuk di ruang periksa, sedangkan Herman menunggu di luar. Setelah selesai pemeriksaan, dokter segera memanggil Herman untuk masuk ke ruangan. Silakan duduk Pak Herman. Terima kasih dok. Bagaimana keadaan istri saya dan bayinya? Alhamdulillah Pak, istri dan anak Bapak dalam kondisi baik janinnya tumbuh dengan sempurna dan diperkirakan istri bapak akan melahirkan tiga hari lagi sambil menyerahkan hasil USG-nya. Ya dok, terima kasih banyak. Akhirnya, setelah memeriksa kandungan, mereka segera pulang karena waktu sudah menjelang malam. Mereka berdua segera beristirahat karena kelelahan. tempat kerjanya, Herman mengajak istrinya untuk belanja keperluan bayi seperti kain gendong, susu, baju bayi, jari dan lain-lain. Sehabis membeli keperluan bayi, Herman mampir ke rumah makan di pinggiran jalan untuk makan. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 22.30 malam. Herman dan Lastri bergegas hendak pulang. Peti kotor, perut Lastri mengalami kontraksi hebat. Aduh pak, perutku rasanya mau mau melahirkan pak. Aduh, gimana nih bu? Tempat dokter Helmi masih jauh lagi. Aduh pak, cepetan, udah nggak kuat. Air ketuban Lastri mulai merembes. Melihat istrinya merintih kesakitan, akhirnya Herman segera menyalakan mesin motornya dan menyisiri jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Ketika melewati jalan ia melihat gedung tua dengan papan bertuliskan Rumah Sakit Istana. Mereka melihat rumah sakit itu ramai sekali. Tanpa pikir panjang Herman masuk gerbang gedung itu, memapah istrinya, berjalan menuju suster jaga dan satpam. Namun, ketika itu satpam sedang tertidur lelap sehingga ia tak menghiraukan. Herman menyapa dan minta tolong kepada suster penjaga. Selamat malam suster, tolong istri saya mau melahirkan. Tanpa bicara suster itu tersenyum dan menganggukkan kepala. Lastri kemudian dibawa oleh dua orang suster dan satu dokter yang menangani proses persalinan. Salah satu suster itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Lastri duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Lastri menuju ruang persalinan yang terletak paling ujung rumah sakit itu. Herman tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan. Namun sesampainya di sana, hanya Lastri, dokter dan dua suster tadi yang boleh masuk. Herman sendiri diminta menunggu di luar ruangan. Astri melihat keaneh yang semula kesakitan yang luar biasa sekejap hilang. Hanya lima menit, bahkan bayinya pun sudah dalam keadaan bersih tanpa darah. Dokter yang wajahnya masih ditutupi masker langsung menaruh bayinya di dekat Lastri. Ia melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun. Herman yang menunggu di luar mendengar suara tangisan bayi. Alhamdulillah anakku lahir. Ucap syukur Herman dalam hati. Istrinya pun dipindahkan di kamar inap pasca bersalin. Herman pun mengucapkan terima kasih pada dokter itu. Terima kasih dok telah menolong istri saya melahirkan dengan tapi dokter wanita ah, Alhamdulillah ya anak kita lahir dengan selamat Bu aku pulang dulu ke rumah mau memberi kabar orang rumah serta mempersiapkan keperluan anak kita dan membawakan baju bersih buatmu. Kata Herman sembari tersenyum bahagia atas kelahiran anak pertamanya. Iya pak, hati-hati di jalan. Cepat ke sini lagi, ibu takut sendirian. <laughs> iya bu, iya. Herman pamit pada istrinya dan mencium kening istrinya dan anaknya yang dibungkus kain jari. Herman segera bergegas pergi meninggalkan ruang bersalin. Seketika ia melihat lorong-lorong dan melintasi kamar-kamar. Banyak orang-orang yang sakit dirawat di sana. Semua orang itu memandangi Herman dengan wajah tanpa ekspresi wajah mereka hanya datar dan semua pucat pasi. Herman mencoba bersikap ramah dengan menyapa salah satu pasien. Tetapi tak ada jawaban, semua diam. Suster dan dokter juga banyak yang lalu lalang tapi mereka semua diam mulai ada kejanggalan yang dirasakan Herman. Saat itu bulu kuduknya mulai merinding. dia berusaha menepis rasa itu. Herman menuju ruang administrasi untuk membayar biaya persalinan istrinya. Ia dilayani oleh perawat laki-laki. Perawat itu hanya diam dengan wajah pucat. Dia hanya menyodorkan kwitansi bukti pembayaran pada Herman. Tanpa pikir panjang dia pun segera menuju ke tempat parkiran dan menyalakan mesin motornya untuk segera pulang ke rumah. yang sendirian melihat dokter yang menanganinya melahirkan masuk ke ruangannya untuk mengambil wadah berwarna perak yang berisi plasenta atau ari-ari anaknya. Lastri pun bertanya pada dokter itu. Dok, terima kasih ya sudah membantu saya melahirkan. Tapi maaf, Mau dibawa kemana ari-ari anak saya dok? Dokter wanita tersebut hanya diam dan langsung berpindah ke tempat tidur sebelah tempat Lastri dirawat yang hanya dibatasi oleh tirai transparan berwarna putih. Dari balik tirai Lastri melihat bayangan dokter yang semula berbadan langsing berubah bentuk menjadi lebih besar dan tinggi hingga tingginya melebihi tinggi tirai tersebut dengan rambut panjang yang awut-awutan bentuknya mengerikan karena tirainya transparan ia bisa melihat dengan jelas tangan kiri dokter tersebut membawa wadah yang berisi ari-ari anaknya sedang tangan kanannya yang biasi kuku-kuku yang panjang dan runcing memegang ari-ari dan memasukkan ke dalam mulutnya seperti memakan ari-ari hari tersebut. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Lastri tak bisa menjerit dan berkata-kata apapun. Suaranya tiba-tiba hilang. dekatnya bayi yang baru dilahirkannya erat-erat. Tak lama kemudian Lastri pingsan tak sadarkan diri. Esok harinya jam 3.30 pagi, Herman kembali ke rumah sakit untuk menjemput Ilham. Sambil terus bergegas ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Semua kamar inap yang semula penuh tak tampak pasien sama sekali. Tak ada satupun pasien yang terbaring. Hati Herman merasa merinding campur cemas, jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya merinding. Sesampainya di kamar inap pasca melahirkan, ia tercengang kaget. Lastri istrinya tidak ada di tempat. Ia semakin cemas dan takut, tapi dia tetap memberanikan diri. Sambil menangis dia memanggil-manggil nama istrinya berulang-ulang. Dia mencari setiap lorong kamar, tapi tak ada sautan. Dia berlari dan terus memanggil istrinya. Lastri, Lastri, Bu, Bu, ya Allah Bu, sampean di mana toh Bu? Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia melihat satpam yang sedang berpatroli. Herman pun segera menghampiri satpam tersebut. Pak satpam, tolong, tolong saya. Ada apa Pak kok teriak-teriak? Untuk apa jenengan kesini pagi-pagi buta? Tadi malam saya menunggu istri saya melahirkan di sini Pak. Kemudian saya pulang untuk memberi kabar orang rumah kalau anak saya sudah lahir. Paginya saya kembali ke lagi ke sini untuk jemput istri pulang. Tapi situasinya berubah. Semalam rumah sakit ini ramai sekali. Tapi sekarang kok mendadak sepi. Saya cari istri saya nggak ada. Tolong bantu saya Pak mencari istri saya. Loh, memang Bapak tidak tahu kalau rumah sakit ini sudah enam tahun tidak difungsikan. Dan sekarang sudah dipindahkan di Jalan Flamboyan, bukan di sini lagi. Loh, benarkah Pak? Tapi tadi malam saya juga membayar biaya persalinan istri saya itu. Ini bukti kwitansinya. Dengan nada memelas seperti ingin menangis. Namun setelah dilihat satpam, kwitansi tersebut tertulis tahun yang sudah lama sekali. Kwitansi ini sudah kadaluarsa, Pak. Ya sudah, ayo kita cari istri Bapak bersama. Lorong demi lorong mereka telusuri. Setelah itu pandangan Herman menuju ke ruangan yang belum dilewatinya sama sekali. Di atas tertera tulisan kamar mayat. Di ruangan tersebut ia mendengar isak tangis seperti suara istrinya. Tanpa pikir panjang ia segera membuka pintu kamar mayat tersebut. Dia mendapati istrinya menangis duduk gitu sambil memeluk erat anaknya yang wajahnya pucat dan terlihat ketakutan yang luar biasa dari raut wajah Lastri. Dia tak bisa bicara, hanya bisa menangis lega. Karena Herman sudah datang menjemputnya. Herman langsung mengajak anak dan istrinya keluar dari gedung rumah sakit itu dan berterima kasih pada satpam yang membantu mencari istrinya. Herman pun segera memacu motor bebeknya dengan diliputi rasa takut dan cemas. Keesokan harinya, ia mengadakan selamatan besar untuk anak laki-laki mereka yang lahir dengan selamat pada malam Jumat Kliwon. Tidak bisa dibayangkan dengan nalar kalau yang membantu persalinan istrinya bukanlah suster dan dokter manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Namun ari-ari bayi Lastri tidak ada, mungkin diambil oleh dokter wanita yang dilihat Lastri semalam, yang membuatnya ketakutan setengah mati. Meskipun begitu ia berterima kasih kepada tim dokter dan suster dari dunia lain karena sudah membantu persalinan anaknya dan melahirkan tanpa rasa sakit. Itulah kisah pengalaman Herman dan Lastri. Semoga tidak terjadi pada kita. Salam Cimatres dari Kauman. Salam misteri. Au.